Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd Kau muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas Sendawa Rahimani wa Rahimakumullah Kembali kita lanjutkan membaca buku Fikih Tarbiyatul Abna karya Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizallahu Ta'ala kita masuk pada bagian yang terakhir dari buku ini yaitu taujihat, arahan, wanasaih dan nasihat tibiyah seputar kesehatan. <clears throat> Pertama adalah nasihat yang disampaikan oleh seorang dokter bernama Ahmad Abdullah yang dia adalah Ustaz Tibil Atfal adalah dosen eh, eh, dokter spesialis anak wa Amratul Jihas Al-Hadmi dan uh, penyakit uh, <clears throat> eh, al jihas al-hatmi -had, al hadmi pencernaan alat-alat pencernaan apa apa bahasanya saluran uh, apa iya yeah, <clears throat> uh, ya jihas alat uh, al pencernaan wal kabit dan liver <clears throat> lid atfal bagi anak-anak di Universitas Al-Mansurah ya beliau sampaikan uh, nasaih tibiyah nasihat kedokteran untuk para ibu dan bapak min ajli dalam rangka uh, tumbuhnya generasi yang sehat. Min ajli maka dalam rangka tarbiyati mendidik atau merawat jilin sawiyi generasi yang sempurna secara ya, generasi yang sempurna sawi artinya sempurna bagus tidak memiliki cacat yang mengetahui hak-haknya dan kewajibannya maka generasi tersebut wajib dibentengi sejak kecil dengan biumurin salasa dengan tiga hal kata Pak Dokter ini yang pertama adalah diajari masalah agama masing-masing diajari sesuai dengan fase pertumbuhannya. Kemudian yang kedua adalah melindunginya untuk menghadapi penyakit yang beragam. Wadhalika dan hal tersebut cara perlindungan caranya adalah ta'aruf mengenal ala a'radiha gejala-gejala penyakit wa alamatiha dan tanda-tandanya. Kemudian yang ketiga eh, mempelajari perkara-perkara dunia boleh jadi tergantung sesuai dengan minat dan kemampuannya, boleh jadi teknik, boleh jadi kedokteran, boleh jadi pertanian dan seterusnya. Ini tiga aspek kata Pak Dokter yang penting supaya terwujudlah generasi yang eh, ya, generasi yang baik, generasi yang bagus. Ya, maka yang pokok adalah sisi agama, moral, akhlak, ya, takwa kepada Allah, kemudian sisi kesehatan, kemudian aspek kesehatan, kemudian aspek eh, skill, kemampuan dan alat hidup. Asyafihu Allah yang menyembuhkan hanyalah Allah. Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihissalam mengatakan, dan jika aku sakit dialah yang menyembuhkanku. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setiap penyakit itu memiliki obat. <clears throat> Maka jika obat itu sudah mengenai penyakit, sudah pas mengenai penyakitnya, maka akan sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Wa amradul atfal dan penyakit yang diterita oleh anak-anak, takhtalif, itu berbeda dengan e, penyakit yang sama diterita oleh orang yang balik. E, dari sisi al-a'rad, dari sisi gejalanya wal mudha'afat. Dan mudhaafat atau ini kelewatan. Mudhaafat ya biasanya berlipat ganda. Tapi tentu nggak cocok. komplikasi di apa? Hah? Oh iya. ya. Yeah. Pelipat ganda ya mungkin aplik, apa? Komplikasi. Ya, dia mengartikan komplikasi. <clears throat> Misalnya dalika contohnya adalah e, penyakit ginjal, kemudian penyakit lambung, serta penyakit liver. <clears throat> Nanti gejalanya dan ininya berbeda antara anak-anak dan dewasa. Wal hadis dan e, eh, safa yang kosim dan pembicaranya akan terbagi menjadi beberapa poin nasihat untuk ibu sebelum kelahiran, nasihat untuk ibu saat kelahiran, nasihat-nasihat sampai usia anak-anak. <clears throat> Penyakit secara umum terbagi menjadi dua macam, ada penyakit keturunan dan ada penyakit muktasabah. Apa kalau dalam bahasa kita? Non keturunan. <laughs> muktasabah yang diusahakan. Wah, ini malah Ali Hah? Hmm. Penyakit didapat. Nah. Ini Ya, aradul amrat, <clears throat> gejala-gejala penyakit. Al-amrat eh, penyakit yang eh, menimpa al-um ibu yang ini memiliki pengaruh yang du ahamiyah sangat urgen bagi anak-anak. Yang pertama adalah irtifaul hararah, demam, ya, meningkatnya suhu tubuh. Idza istamarat jika terus menerus jangka waktunya lebih dari tiga hari. Kemudian wasahabahu <clears throat> dan diiringi telepon jildiyun. Di Kamus Munawir terjemahnya kudis. Hmm? Cacar air. atau cacar air. Uh, yang ini di sini dikatakan semakna dengan hasbah almaniyah. Hasbah kalau di kamus Munawir artinya campak. Ya. Tapi kok Almania ini Almania artinya Jerman. Oh ada ada penyakit namanya campak Jerman. Oh. Ada flu Singapura terus ada <laughs> campak Jerman terus apa lagi? Ya? <clears throat> itu sama dengan campak Apanya? Campak Jerman ini. Hmm. <clears throat> nah, at-ta'thir pengaruh dari penyakit ibu hamil ini alat tifli untuk anaknya nanti. Jika ibu hamil terkena tadi campak Jerman, <clears throat> dumur uh, fi kurus atau kecil. Fil khayala sel al-mukh otak. Dampaknya takhalluf keterbelakangan. Benar. <clears throat> Ini keterbelakangan itu disebabkan karena ukuran sel otak yang mengkerut atau gimana? Uh. Hmm. Kemudian uh, iltihab radang fil pada liver. Kemudian anemia yang berat. Anemia itu apa sih? Penyakit apa? Oh, kurang darah. Anemia syadidah yang berat. <clears throat> Ini dampaknya untuk si bayi. Kemudian Penyakit yang lain untuk ibu hamil yang berbahaya, iltihabul kabit al-wabai. Ya, radang, liver, al-wabai yang merupakan wabah. Di bulan-bulan terakhir kehamilan. Kata ini kemudian tiba-tiba no B, jenis B. <clears throat> Ya, yusbihu atif maka jadilah anak itu membawa virus mudatan tawilatan dalam jangka waktu yang lama dari umurnya. Kotu adi yang boleh jadi menyebabkan hudus terjadinya bak di saraton sebagian kanker filkabit di liver. Ya ini nau ini apa? Tiba-tiba kok. Uh, Gimana? Mm -hmm. Mm -hmm. Iya. Uh, iltihab kabit wabah ini hepatitis B ini. Hepatitis. Ini iltihab al-kabit. <clears throat> hepatitis itu radang. Hah? Bentuknya radang. Kok pakai bahasanya iltihab? Oh. Ya iltihab kabit wabah ini hepatitis nau B itu berarti hepatitis B. Ya, hepatitis B yang terjadi pada bulan-bulan terakhir kehamilan. Yang menyebabkan anak membawa virus yang nanti akan menyebabkan terjadi kanker di livernya. Yumkinu ilat hadil muskilah maka mungkin terapi untuk problem ini dengan memberikan kepada si bayi masli aindal wiladah mubasyarah saat kelahiran mubasyarah secara langsung masli kalau di kamus Melawir ada terjemah plasma darah eh, ada juga mungkin yang nyambung air dari susu kira-kira yang mana Hmm? Kalau plasma darah apa maksudnya plasma darah? Hmm? Oh, vaksin dari plasma darah. Imtina kemudian uh, kuliatan <clears throat> penolakan secara total untuk mengkonsumsi obat. Ya, maka ibu hamil harus uh, menghindarkan diri secara total dari mengkonsumsi obat di bulan-bulan kehamilan. Ya, selama bulan-bulan kehamilan, illa kecuali karena darurat yang koswal luar biasa dan itu pun di bawah israf pengawasan dokter spesialis. Kemudian al-a'rad sejumlah gejala yang wajib diperhatikan saat proses kelahiran. Yang pertama tidak akhdi sahik e, melakukan tarik napas yang pertama ba'dal wiladah setelah kelahiran mubasyaratan secara langsung. Kemudian e, nampaknya atau munculnya warna kuning di mata di hari yang pertama. Kemudian e, munculnya pucat yang sangat di wajah. akut e, eh, menegak, e, memastikan anak amalatul ikhats bahasanya aktivitas mengeluarkan baik mengeluarkan air seni ataupun kotoran kotamat telah terjadi setelah al-milad setelah kelahiran atau alal aqsa atau maksimalnya dalam jangka waktu 24 jam setelah kelahiran. Dan hal yang lain yang patut diwaspadai, al-qai al-mustamir muntah yang terus menerus. Ya, al-arad gejala-gejala yang penting di bulan-bulan pertama dari umur eh, ini tadi satu sampai sa ini apa ini kak, maksudnya ini? Ini nasihat-nasihat mungkin ya. 24 jam pertama. Hmm. Berarti ini untuk bayinya ya? Tapi tapi akhdi sahih tadi untuk bayi juga. Ah. Ini poin-poin untuk bayi ya. Eh, bahaya bagi kondisi bayi. <clears throat> poin A sampai Tha. Kemudian eh, gejala-gejala yang penting di bulan-bulan pertama umur bayi. Eh, warna kuning. Warna kuning ada dua macam, ada yang normal dan ada yang merupakan penyakit. tanda kuning yang merupakan penyakit albiras yaitu BAB yang warnanya warna kapur. Kemudian kencing warnanya warna air teh. Ya, kemudian kolakun mustamir kecemasan terus menerus e, eh, natijah atau rewel berarti ya rewel terus menerus dampak dari aklan fil jildi Kalau makna bahasa Indonesia apa aklan ini? Uh, <clears throat> kalau di al-ma'ni yang Arab-Arab malah uh, seperti agak membingungkan yaitu ada kasar di di badan uh, gatal yang yusab bibu aklan <clears throat> yang menyebabkan aklan jadi aklan itu malah dampak dari dampak dari gatal dan e, kulit yang kasar. <clears throat> karena fil jildi mungkin ini e, apa kasar dan gatal fil jildi di kulit kemudian e, tumbuh kembang yang terla, ter, terlambat lambat dalam tumbuh kembang ta'akhur an-numu Kemudian al buka asyadid e, eh, tangisan yang yang berlebihan, ma'aradah atau bi'iyah, namun nyusunya normal. Kemudian hasasiyah, hasasiyah itu sensitif terhadap asi. Kemudian irtija al-hamid minal ma'idah ilal mari hamid itu asam, irtija ya, kembali dari wajah, kembali minal ma'idah dari lambung menuju mari. Ya, mari itu saluran makanan di di leher. Ini apa ini? Ya, kerongkongan. Ini apa maksudnya? Ya, asam kembali dari lambung naik naik dari lambung ke Kongkongan. Ini dampaknya kalau naik berarti muntah. Menimbulkan iritasi Kongkongan. Dan al-ishal, <clears throat> ishal itu mencret. <clears throat> Al-mustamir yang terus menerus sejak lahir hasasiyah karena sensitif dengan air susu ibu. Kemudian sensitifnya dada atau berhenti bernapas secara total. Ini irtijak dari e, naiknya asam dari lambung ke kerongkongan. Kemudian mu'adalatin numu mu'adalat itu ya rata-rata total. Yeah. pertumbuhan yang tidak sesuai dengan usianya. Dan ada amradul hudat. Hudat itu gondok, penyakit gondok. Asoma yang keras. Amrad, kemudian penyakit jeleknya pencernaan. Naksun kurangnya kuantitas eh, eh asi yang dikonsumsi. Dan gejala yang lain yang patut diwaspadai kata beliau adalah ta'akhul masyi kemampuan berjalan yang lamban. Demikian juga kemampuan berbicara. Maka uh, dan penyakit-penyakit al-jihas al-asabi saraf bagian saraf ya, maka lamban berbicara mungkin karena gangguan saraf gitu ya Ya, lamban berjalan karena gangguan saraf. Kemudian yang ketujuh ada nazalat al-ma'awiyah. Ma'awiyah itu usus. Ini nazalat. Kalau terjemah yang ada di Al-Munawir semacam flu. Ada flu usus. atau apa yang sejenis itu? Ini untuk hmm? apa? apa eh, problem khusus di bulan-bulan pertama? Ya, atau kita lewati <clears throat> nazalat apa maknanya? Namun nanti di belakang ada beberapa kali kata-kata nazalat. Alamatul khatarah atau tanda-tanda bahaya, naksun, kekurangan dalam de, eh, kuantitas uh, al-baul kencing, hararah panas, sadidun ma'al ada nanah bersama BAB kemudian muntah terus menerus, eh, sakit perut yang terus menerus. Kata adi bisa babi udwin atau gair udwin. Nah ini apa ini terjemahnya? Eh, sakit yang sakit perut terus menerus kot takuno bisa bisa jadi disebabkan karena udwi anggota anggota tubuh atau ghairul udwi bukan anggota tubuh kira-kira Kalau hmm? bahasanya udwi, udwi anggota badan. Organik. Oh, hah? Apa? Organ, maksudnya organ tubuh ya. Ya organ, maksudnya bisa babi odwi karena faktor organ atau non organ. Nah, gimana cara membedakannya? Maka kata beliau, apakah dijumpai di setiap waktu? Ataukah khusus terjadi hanya di malam hari? Kemudian ah ini eh, apakah ini terjadi pada hari-hari aktif belajar ataukah juga alijaza saat liburan? Dan asyahiyah kemudian nafsu makan itu terbuka ataukah tidak? uh, yang yang apa yang apa tadi iya mm -hmm. Uh, berarti odwi itu biologis uh, dan bisa jadi sakit perut karena non biologis. Ya, mungkin itu yang pas. Ghairu udwi non biologis. Makanya ada pertanyaan tentang apakah itu terus menerus ataukah malam hari ataukah pada waktu eh, hari-hari belajar ataukah hari-hari liburan. Kemudian a'rad gejala-gejala iltihab radang saluran kencing, masalik baulia. Iya, ghair misaliyah, kondisi yang tidak ideal. Misali itu ideal. Marot berkali-kali kencing secara terus-menerus. Maksun itu mulas. Filbatani perut yang mulas. Kemudian iltihab al-kabidi al-wabai. Tadi berarti hepatitis ya. Iltihab al-kabid al-wabai itu terjemahnya hepatitis. A'rad uh, eh, zahirah kejal-kejal yang terlihat dan terus menerus. Ada tunsai'ah bin isbah lil ilats. Ya, kebiasaan yang jelek berkenaan dengan terapi atau pengobatan. Nah ini apa terusannya? Apa ini? Kortison. Apa itu kortison? Uh, pencernaan bisa pencernaan, bisa konsumsi, ada kisem ada artinya bagian konsumsi. Hah? Ngobati hepatitis, kortison itu. Ah, kortison salah satu obat hepatitis. Uh, ada tat'aim, kemudian ada imunisasi. Imunisasi bahasa Arabnya tat'aim. Eh, untuk menghadapi melawan virus B. Virus hepatitis B. Ada ini, tataimnya. Uh, eh, hepatitis itu virus. Kemudian mahdurat eh, hal-hal e, yang berbahaya di tahun-tahun pertama kehidupan bayi ya tidak mau minum susu. Al-laban, al al-halib sama halib juga artinya susu. Adam tidak ikrohitifli memaksa anak untuk makan secara terus menerus. Ya, tidak boleh demikian. Kalau maksa berarti ya jarang-jarang. Yang tidak boleh terus menerus. Al-iklal mempersedikit minal hului al-kathirah. Permen dalam jumlah yang banyak. Ya, jangan eh, permen dan sejenisnya. Ya. Ada mubalaghah ya, Jangan berlebih-lebihan. Jangan hiperbol. Fita rihil marat litabib. Ketika menceritakan sakit kepada dokter. Bal yajibu wasful marat. Wajib mendeskripsikan penyakit bidikoh dengan detail tanpa hiperbol. Adam iltija ila sofithani fitabur atibi. Nah, ini enggak jelas ini. Tidak memanfaatkan asaf athani, barisan yang kedua, dalam antrian kedokteran. Al-mumaridin, mumarid itu perawat, wa amsalihim dan, ah, oh, tidak memanfaatkan eh, kan dia harus berobat sama dokter. Jangan turun ke berobat sama bidan, mantri. Soft asan itu level kedua. Eh, level yang kedua. Fitobur ATB ketika terjadi antrian. Karena dokternya ngantri, akhirnya adalah saya tak ke bidan saja, saya ke perawat saja. Mungkin demikian maknanya. Kemudian nasihat yang disampaikan oleh eh, seorang dokter bernama Ahmad Sittin, beliau adalah dosen eh, kedokteran anak, uh, dan penyakit keturunan di Fakultas Kedokteran Universitas Mansurah. Pada saat bayi baru lahir, hadisan baru saja lahir, Yunabah perhatikanlah poin-poin berikut ini yufaddal disarankan untuk tidak meletakkan pengikat pada perut bayi atau berlebih-lebihan dalam kalau orang Jawa bilang gedong bayi lafi atifli gedong bayi apa, apa, bahasa Indonesia nya gedong itu di dililit dibungkus pakai kain atau ziyada al-malabis atau pakaian yang terlalu banyak pada bayi. Tidak meletakkan bayi pada cuaca yang sangat panas atau sangat dingin. Kemudian tidak membiasakan bayi untuk digendong dan digoncang-goncang ketika dia menangis. Digoncang-goncang supaya dia berhenti atau langsung digendong ketika supaya nangisnya berhenti. Yeah. Nangis manfaat untuk bayi untuk olahraga jantung katanya, olahraga paru ya. <laughs> Jadi nggak harus terlalu cemas kemudian. Terus bingung uh, gimana supaya cepat diam, kemudian akhirnya cepat digendong atau di guncang Yufatul disarankan Adam Isra tidak eh, cepat-cepat dalam menyusui bayi Demikian juga menggendongnya atau menggoncang-goncangkannya ketika dia menangis. Yufadol disarankan agar bayi tidur dalam posisi miring ke kanan atau tengkurap alal batan telungkup ma'a rabti al khafib dengan sedikit ditepuk-tepuk ala dhari punggungnya fi ahyan namun jangan sering-sering kadang-kadang saja kalau sering nanti tuman. Nggak ditepok-tepok dia nggak mau tidur. <laughs> ya, tidak kemudian mempaparkan bayi lidah asadid terkena cahaya yang e, terang atau apa itu dodo kelewatan daudak kalau nggak salah ini keramaian teriak-teriak. Namun saya pastikan dulu. Hmm? Ribut, ya, bising. Nah. Yufadol disarankan tahwiyatul makan. Makan tempat, tahwiyah artinya ventilasi yang bagus. Dari kata-kata hawa, udara, malainayah dengan perhatian bi ada tifli <coughs> agar tidak mempaparkan bayi litiyaratil hawa al-mubashirah arus udara secara langsung supaya tidak e, jangan sembilan terpapar angin secara langsung lebih koyah untuk menjaga diri menazukam dari zukam dari flu ini dari pilek. Wa nazalat sya'biyah ini ketemu kata-kata nazalat lagi. Jadi nazalat sya'biyah di menawir diterjemahkan dengan bronkitis. Sehingga kira-kira nazalatnya itu apa maksudnya? Apa yang terjadi saat bronkitis? Kadang Mm -hmm. Kira-kira ada hubungannya dengan turun-turun enggak nazalat? <laughs> Nah, kemudian Adam Irdai Tifli tidak menyusui an bayi dalam kondisi tidur untuk si ibu. Hirsan karena keinginan kuat ala adam iltihabi al-udhun supaya tidak terjadi radang telinga. Kalau iltihab kan ah, man asalnya kan panas. Ya. Man asalnya panas. Kadang kan panas ya. Nyambung. Ini apa hubungannya kalau ibu nyusin sambil tidur sama radang telinga ya? Ya demikian kalimatnya. Kemudian uh, tandim teratur dalam memberikan uh, dalam memberikan penyusuan dan tidak memberikan nah, nenen bagi si bayi semata-mata karena dia menangis. Maka solusi bayi menangis tidak harus disusui gitu. Nah, penyusuannya pakai harus tandim. Disarankan untuk punya keteraturan. Kalau bukan jadwalnya ya tidak disusui meskipun dia nangis. Al-Heras ala antusias untuk adanya sendawa bagi si bayi setelah dia disusui. Apa ini manfaatnya? Oh, kalau sendawa berarti tidak akan muntah. Hmm. Kemudian melakukan hamam, e, maksudnya di sini dimandikan, main pakai air dafi yang hangat. Yomian rutin harian setiap hari, litifli untuk anak-anak di waktu sore. Yufadol disarankan agar bayi itu tetap dalam keadaan javan kering, nadifan bersih. Ma'at diiringi dengan izalah e, diganti al-riyarat, pakaian gantinya, Riyarat mana aslinya adalah spare part. Biasanya riyarat riyar itu spare part untuk kendaraan, itu riyar. Badal riyar, itu ganti spare part. Tapi di sini tentu yang dimaksudkan adalah pakaiannya. Karena pakaiannya diganti-ganti. Al-mubtalah yang basah, maka diganti disingkirkan binti secara teratur. Kemudian ibu tidak memperbanyak makan e, basol wa thawm, bawang dan bawang merah dan bawang putih atau memakan sesuatu yang menyebabkan intifakot eh, bergas apa mengandung gas banyak gas Intifakot man asalnya kan e, niup nyebul karena gas Au masrubat al-munabihah. Atau minuman-minuman apa ya munabihah di sini? Pak sejenis cutting yang macam-macam apa namanya? Bukan munabihah ini artinya bisa melek munabihah. Minuman apa? Masurbat minuman al mabiah artinya yang bikin orang tuh melek terus. Yeah. gak ada nama jenis minumannya tempat kita. Hmm? Kemudian jambari ta'akot sepatutnya dipastikan ditegaskan ada mutaati tidak mengkonsumsi ibu tidak mengkonsumsi sebagian obat yang obat tersebut malah kot tufris fil laban tufir itu artinya mengeluarkan memproduksi menghasilkan filaban susu apa ini maksudnya untuk malah gak boleh sakit ya. malah nggak boleh mengkonsumsi obat yang uh, menghasilkan susu atau ASI. Kemudian mempaparkan uh, eh, bayi kepada dokter spesialis lilfas untuk dicek. kan hadal buka jika tangisannya diiringi dengan gejala-gejala yang lain. Semacam al-imsak asadid. Ah, enggak, enggak tahu ini. Mungkin kejang mungkin. Misalkan menahan. Eh, tertahan apa kejang kan tertahan badannya. Au al-insidat al-ma'awi. Eh, insidat artinya tertutup ma'awi usus. apa kira-kira tertutupnya usus apa tersumbat ah tersumbat insidat ada alternatif selain bahasa tersumbat usus Hah? apa sembelit sembelit itu gimana uh, ya ada yang usul ini maknanya sembelit Al-Qai asyadid, kemudian muntah yang banyak, muntah yang parah. Kemudian panas badan yang meninggi. Kemudian tashan lujat al-asabiyah. Sarap yang tegang. Dan yang lainnya. Dan mungkin diberikan pada si bayi ini beberapa obat penenang muhaddiat. Tabaan mengikuti ketentuan dokter. Wajib menterapi dan mengobati iltihab radang mulut yang terjadi pada bayi. Eh, khasatan terutama al-iltihabat al-fitriyah. Eh, radang Kata ini fitriah apa maknanya? Nah, kita lihat coba kalimat setelahnya. Alati kotan takilu yang bisa jadi radang tersebut akan berpindah kepada halamah. Halamah artinya mata buah dada. Puting. Ya, halamatil um, ya, putingnya si ibu. Fatu adi ila maka menyebabkan sakit yang luar biasa ingda rodoah ketika penyusuan. Nah, apa ini iltihab fitriyah? bisa berpindah kok bisa pindah kadang kok bisa pindah bisa, ah hmm, Ini karena di mulut bayi ini terdapat iltihab alfam, radang mulut. Dan kemudian bisa pindah ke ibunya. Iltihab fitriahnya apa? Eh, radang yang wajar, bawaan. Nah, kemudian wajib wajib inayah perhatian dengan nadhafah kebersihan bagian yang diputus dari hablisiri habl, uh, tali pusarnya si bayi ya, bekas yang uh, diputusnya tali pusar itu harus diperhatikan kebersihannya kemudian wajib perhatian untuk perhatikan memperhatikan mata si bayi muhafadhahkum dan dijaga jangan sampai ada iltihab. Jangan sampai ada radang pada mata. Non perlu diketahui bahasanya hawil. Itu bukan haul, ternyata bacanya. Non hawil. Hawil artinya juling. Wal ihtizad dan kegoncangan pada dua mata kot yakunu tabiian itu bisa jadi bersifat normal di tahun pertama. Di umur tahun pertama dari si bayi. Guncang mata itu apa maksudnya? Al-ihtizaz fi ayain. Oh, karena ototnya belum sempurna, terus nggak ada selaras, akhirnya seperti juling. Minal muftarat fi tifli uh, satu hal yang semestinya bagi anak-anak anak yang baru saja lahir atau kemudian anak yang dilahirkan ayo tak diberi ayah sawail cairan khafifah yang ringan ketika dia menangis di sela-sela 6 jam yang pertama fakot minal umri hanya di sela-sela 6 jam pertama dari umurnya Sumayudak kemudian diletakkan pada nenek ibunya. Ba'da dalika setelah itu binti dhamin secara teratur ketika dia menangis. Meskipun e, payudara ibunya belum penuh dengan susu. Wadhalika dan hal ini fungsi dari meletakkan e, si bayi di di dada ibunya adalah untuk menyiapkan halamah menyiapkan puting dari buah dada si ibu bidarojah kafiyah dalam level yang cukup lirodoah untuk menyusui. Wal intifa dan mengambil manfaat dari bagian pertama dari susu. Memanfaatkan susu yang keluar pertama kali. Yang disebut dengan sebutan sarsub. Sarsop itu uh, di Ma'ani di Kamus Ma'ani dikatakan awalul laban ba'dal wiladah. Kalau bahasa kita apa? Kolostrum. Ini bukan bahasa Latin atau apa? Bukan. Sarsop. Aladhi ma'akaunihi meskipun dia secara kamiyah kuantitas itu jumlahnya sedikit, ya, maka sarsub ini renion kaya dengan protein. Wal khalaya dan sel-sel. Betul. Gitu. Panji. Kaya protein dan khalaya sel-sel wa ajzam al manaiyah manaiyah itu imun apa ini? Ajisam kita terjemahkan apa ini? Materi imun. Ah, kok materi imun? Unsur imun. Hmm. Ajisamnya bisa diterjemahkan dan unsur mana iya imun. Latif Said yang membantu untuk melindungi bayi dan tumbuhnya si bayi filfat roti al-ula di waktu-waktu pertama dari umurnya dan wajib menjauhkan bayi dari alkolak kecemasan wal waham dan anggapan bahasanya e, susu ibu alias asi laisa kafian tidaklah cukup untuk pertumbuhan bayi. Oh berarti ibunya ini wajib ibu, untuk menjauhi ke, e, terlalu cemas eh, dan kekhawatiran kalau susu ibu tidak cukup. Tapi kalau tadi malah dikasih ini ya, sawail khafifah tadi. Diberi cairan-cairan ringan. Saat menangis di jam 6 jam pertama dari dia lahir. Setelah itu kemudian diletakkan di di di, di, di, di dada ibunya. Kalau di tempat kita kayaknya enggak ya. <laughs> Nah, kemudian uh, al-hirs antusias untuk tidak memasukkan saw sawail cairan ukho yang lain bersama dengan uh, rodoat berkenaan dengan susuan. Tujuannya hatta latu ila supaya tidak menyebabkan terbiasanya bayi dengan cairan-cairan tersebut. Akhirnya dia menolak untuk nenek dengan ibunya. Fayakilu maka akan berkuranglah kucuran susu air asi bisrotin aksar dalam bentuk yang lebih banyak. Kemudian perhatikan wujud adanya e, eh, tawhas sulat Ya, tahasulat itu al bayda berwarna putih. Tahasulat makna asalnya isi atau mungkin semacam apa? benjolan gitu tahasulat. E, apa namanya? bintik-bintik yang berisi, yang ada isinya. Ya, bayda berwarna putih di bibir si bayi. Nah ini tobi'iyah, ini satu hal yang normal. Iya, benar. Apa ada saya nggak mengamati sih. <laughs> ada ini bintik-bintik berwarna putih di bibir bayi. Watun tets dan ini adalah hasil atau dihasilkan unmasively karena dia menyerot, menghisap eh, dada ibunya, buah dada ibunya. Maka bintik-bintik putih tadi itu normal dikarenakan kegiatan dia menyusu. Kemudian wujud wujudu lain lembek adanya lembek pada kotoran bayi yang baru lahir di hari-hari pertama dari umurnya wa khasatan terutama ya ma'akuli rota'atin bersama setiap susuan dari asi ibunya adalah satu hal yang normal. Tidak perlu menghentikan penyusuhan yang normal. Kemudian memberikan kepada si bayi alban sinaiyah susu formula. Au mudadat al-hayawiyah. Birai ta'akut tanpa pemastian wahadal biras dan BAB ini disebut dengan biras al muakad BAB sementara. Maka BAB sementaranya adalah lembek. Eh, berarti lembek yang cenderung mencret. Nah, ini bukan alasan untuk menghentikan penyusuan normal. Ya, kemudian malah diganti susu formula. Nah ini saya yang nggak tahu ini mutodat al hayawiyah. Hayawiyah artinya hidup, mutodat lawan. Apa ini? penghenti. Mungkin penghenti ini, penghenti mencretnya. Tidak eh, perlu mengkonsumsi, tadi kan mencret. Tidak perlu kemudian meminum eh, penghenti eh, penghenti mencretnya. Tapi yang agak muskil istilah hayawiyah. Nah, kemudian uh, nuzul turunnya atau keluarnya Eh, BAB warna hitam yang sangat lengket menatifli dari bayi di hari pertama umurnya yang disebut dengan uh, al-uqa. Uqa di kampus ma'ani artinya sesuatu yang keluar dari perut bayi saat dilahirkan. Maka kotoran ini BAB ini adalah tobi yunjidan normal sekali akan tapi disarankan untuk konsultasi dengan dokter spesialis ingda ta'aruh hadal biras ketika BAB ini ta'akhur e, tetap keluar belakangan maksudnya masih tetap keluar pasca 24 jam. Wakhasatan dan terutama jika diiringi dengan intifah kembung di perut atau muntah atau gejala-gejala sakit lainnya. Yulahat diperhatikan kathiran sering wujud ada laun asfar warna kuning di mata bayi yang baru lahir. Wahyanan dan terkadang yang lain kuning tersebut ada pada kulit wakhosotan terutama di pekan pertama dari umurnya. Ini yang disebut dengan kuning pasiologia al-adiyah uh, psikologis, eh? apa itu fisiologis? Fisiologis adiah yang normal. Wahia dan kuning ini dimulai di hari kedua dari umurnya dan bertambah jerit secara bertahap sampai hari ketujuh sampai hari ke-10. Thumma kemudian tatanakos kuning tadi akan berkurang hatta via sampai hilang. Wakathiran madan seringkali diiringi hal tersebut dengan keluarnya BAB atau kotoran berwarna kuning lembek. <clears throat> Wakadhalika talawana al-ghiyarat ya, maka pakaian itu akan jadi berwarna disebabkan air kencing si bayi. Wahadimal hudatun adiyah dan ini adalah fenomena yang biasa bagi anak yang baru saja lahir. Ah, walakin akan tetapi disarankan untuk konsultasi dengan dokter spesialis dalam kondisi-kondisi yang parah. Wakhosotan dan terutama idakanat masuhaban jika diiringi dengan fakridam, kurang darah, atau diiringi dengan adanya suhu pucat, atau asobiyah filbuka eh, histeris dengan dalam menangis, atau a'rad al atau gejala-gejala yang lain yang tidak normal. <clears throat> yang gejala itu tunabih menunjukkan mengisyaratkan adanya sebab-sebab sakit. Maka yajibul isra wajib segera biilaji menterapinya ba'da amal setelah melakukan tahalil analisis alazimah yang semestinya dilakukan. Tahalil jamak dari tahlil artinya analisis. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini.